termasuk di dalamnya perkara akidah dan juga perkara fiqhiyah. Hadis ketiga ini sebenarnya terulang dari hadis atau dari madmun atau dari salah satu isi dari hadis kedua. Karena di hadis kedua itu ada pembahasan mengenai Islam. Jibril bertanya kepada Nabi, "Apa itu Islam?" Kemudian Nabi menjawab sebagaimana jawaban yang ada di hadis yang akan kita pelajari pada hari ini insyaallah. Dan hadis ketiga ini diriwayatkan oleh anaknya sang sahabat perawi hadis pertama dan kedua. Jika hadis pertama dan kedua diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab, maka hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh anak beliau radhiyallahu anhuma yaitu Abdullah bin Umar yang biasa dikenal Ibnu Umar. Kita insya Allah akan membaca modulnya insya Allah. Kemudian uh, untuk halaman 14 sampai sampai 16 Allah kemudian kita baru akan memulai penjelasan kata per kata dan makna-makna dari eh, lafal-lafal uh, hadis ini Insya Allah. halaman ke-14 al hadithu al-thalith hadis ketiga Fadol itu ah, ah, antum bisa ambil ah ini bisa ambil di sana. Al hadis al hadis ketiga. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان Kosakatanya kita mendapatkan dua kosakata. Yang pertama sami'a yasma'u atau di sini tertulis itu dengan adanya tu setelah sami'a maka menjadi saya mendengar. Kemudian bunia bunia itu adalah bentuk pasif dari kata bana. Karena dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris itu juga ada pasif dan ada aktif. Ada aktif dan ada pasif. Yang aktif itu adalah bana. Bana artinya membangun. Bunia artinya dibangun. Kalau bina artinya membangun atau bangunan. Seperti membina keluarga artinya membangun keluarga, membina persahabatan, membina masyarakat itu membangun. Terjemah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Abu Abdurrahman itu adalah nama kunyah bagi Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Dan namanya di sini adalah Abdullah, anaknya Umar bin Al-Khattab. Dikatakan radhiyallahu anhuma, disebut radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma adalah jumlah duaiyah, yaitu kalimat doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua dengan artinya huma huma bukan hu biasanya kita mendengar radhiyallahu anhu itu untuk satu laki-laki radhiyallahu anha itu untuk satu perempuan kalau radhiyallahu anhuma itu berarti untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau dua orang perempuan nah di sini tulis radhiyallahu anhuma siapakah huma yang dimaksud dia mereka adalah Abdullah dan juga ayahnya Umar. Berarti radhiyallahu anhuma itu mendoakan keridhaan atau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi Abdullah dan juga ayahnya Umar bin Al-Khattab yang keduanya adalah sahabat Nabi. Abdullah uh, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi sabda Rasulullah di sini sekarang mulai matannya, matan hadisnya. Matannya apa? Bunyal Islam ala khams dan seterusnya. Terjemahannya Islam dibangun di atas lima perkara. Kalau kita artikan bunia dibangun, al-Islam Islam, ala di atas, khomsin lima. Perkaranya itu adalah hasil dari takwil, atau penafsiran khomsi da'ain hmm. atau khomsi khisal dari lima perkara atau lima karakter atau lima sifat yang pertama syahadatu an la ilaha illallah sebentar ini yang lebih tepat bukan syahadatu melainkan syahadati yang lebih tepat adalah syahadati kalau misalnya ada riwayat yang memang syahadatu Kalau saya cek di kitab Sahih Muslim Dan juga sebelumnya saya cek di ya, Bukhari <clears throat> Hadis nomor nomor 21 Bunyal Islamu ala khamsin syahadati bukan syahadatu Syahadati itu berarti harokatnya di coret diganti ti syahadati an la ilaha illallah itu yang lebih tepat wa anna muhammadan rasulullah <clears throat> jadi tadi yang pertama syahadati bukan syahadatu itu yang lebih tepat adalah syahadati sebagai badal untuk khamsin kalau misalnya ada yang pernah belajar nahu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Untuk perincian dan penjelasan lebih luas lagi insya Allah akan kita lakukan setelah selesai membaca makalah ini atau modul ini. Maksudnya hadis ketiga. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, bukan wa iqamus shalah. Yang lebih tepat wa iqamis shalah Berarti huruf mim harokatnya diganti. Wa yuqamis sholat. Artinya adalah menegakkan sholat. Aqama yuqimu itu artinya menegakkan ya kan. Aqama yuqimu artinya menegakkan. Makanya kita kenal komat, komat ya. Komat. Habis azan terus komat. Itu asli dari iqamah, Iqamah artinya penegakan sholat Karena pada saat itu barulah sholat tertegakkan jadi kalau sebelum sebelum sebelum komat kita mengenai komat, i-nya dihapus mengenai komat kita. Nah sebelum komat itu bukan sholat fardu, ya. Nanti setelah komat barulah itu tertegakkan sholat sholat fardu. Itu bagi yang yang berjamaah ya, bagi yang berjamaah. Wa ita zakah. Ini wa ita zakah. Jadi harokatnya diganti lagi wa ita zakah. Ata yuti ita. Ita di sini diartikan menunaikan zakat. Kalau secara bahasa arti dari ata yuti ita artinya adalah mendatangkan. Mendatangkan. Mendatangkan zakat. Kalau diterjemahkan di sini menunaikan zakat. Bagaimanapun keduanya benar. Kemudian yang keempat hajil bait. Hajil bait bukan haju yang lebih tepat adalah hajil bait haj al bait haj artinya adalah pergi menuju itu yang lebih tepat. yang yang sebenarnya ana makna makna asal dari haj pergi menuju makanya disebut al bait di sini setelahnya yaitu pergi menuju al bait al haram diterjemahkan melaksanakan haji bagaimanapun terjemahannya tetap benar alhamdulillah dan yang terakhir wasaumi Ramadan. Wasaumi Ramadana. Ya, wasaumi Ramadana. Yang mu yang dhamma itu diganti dengan saumi. Ya, jadi semua ikutan syahadati, iqami, itai, haji dan saumi. Baik. Puasa di bulan Ramadan riwayat Tirmidzi dan juga Muslim dan juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Bukan hanya Tirmidzi dan Muslim. Dan yang lebih layak bahwasanya Muslim didahulukan daripada Tirmidzi. Kemudian kita berlanjut ke kandungan hadis atau sebelumnya. Sebelum ke kandungan hadis. Di sini kita melihat lima asas tersebut tertera yang pertama syahadat an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah itu sepakat kita. Kita sebagai rukun Islam pertama. Kedua adalah di sini iqamish shalah. Kita juga sepakat iqamish shalah. Ketiga adalah ita zakah. Ya, sepakat kan? Keempat di sini adalah hajjul bait. Didahulukan sebelum saum Ramadan. Sementara yang kita kenal sebagaimana di hadis Jibril. Di hadis Jibril bagaimana? Saum Ramadan dulu. Sementara di sini adalah hajjul bait terlebih dahulu baru saum Ramadan. Nah, bagaimana? Ada pembolak-balikan, ya. Kalau misalnya sebelumnya dicek di misalnya Fathul Bari untuk hadis yang eh, di salah satu hadis kitab iman yaitu hadis ini bunyal Islam ala khams. Kemudian di Sahih Muslim jadi di, di, di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim saja ada. Di Sahih Muslim ada, di Sahih Bukhari ada hadis ini. Di Sahih Bukhari ada beberapa riwayat juga dengan hadis ini yang sama. Lafalnya mirip sama. Juga di Sahih Muslim. Lafalnya juga mirip-mirip. Bahkan di Sahih Muslim dituturkan ada empat hadis. Ada empat hadis, empat riwayat hadis seperti ini. Nah sekarang kita perlu juga mengetahui bahwasanya Hajjil bayi dan Saum Ramadan itu di riwayat ini memang seperti ini. Hajjil bayi terlebih dahulu baru saum Ramadan. Namun di riwayat lain juga riwayat Ibnu Umar juga terbalik bahwasanya siam Ramadan didahulukan sebelum haji. Sebagaimana di riwayat Imam Muslim hadis nomor 19. Langsung ke perawi sahabat Nabi. An Ibnu Umar an Nabi qala Buniyal Islamu ala khamsah ala ay wahidallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj. Haji terakhir. Beda dengan ini padahal perawinya sama muslim. Tetapi ternyata lafalnya ada perbedaan. Nah, dalam syarah Sahih Al-Bukhari yaitu uh, Fathul Bari kayak Ibnu Hajar Al Asqalani beliau juga membahas tentang perbedaan ini kenapa bisa berbeda seperti ini begitu juga dengan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim yang yang saya pegang ini jilid satu beliau juga mentakwil dan menafsirkan atau memberikan kepada kita pemahaman kenapa kok bisa perbedaan seperti ini dan pemahaman Imam Nawawi ya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi wafat pada tahun 676 berarti lebih dulu Nawawi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 wafatnya berarti dua abadan ya sekitar dua abad setelahnya Nah Imam Nawawi pemahamannya mengenai hmm, jawaban mengapa perbedaan ini terjadi itu berbeda dengan pemahaman Ibnu Hajar Al Asqalani. Akan kita tuturkan dulu pemahaman Imam Nawawi tentang hal ini. Dalam Sahih Muslim, beliau Imam Nawawi kan mensyarah Sahih Muslim. Disebut kitabnya Syarah Sahih Muslim atau kadang disebut Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj itu nama kitabnya. Kitab yang alhamdulillah kita pegang. Nah, dalam empat hadis yang berbeda itu, hadis pertama mendahulukan saum Ramadan daripada haji. Hadis kedua, mendahulukan haji daripada saum Ramadan. Hadis ketiga, mendahulukan haji daripada saum Ramadan. Hadis keempat yang Muslim diriwayatkan mendahulukan saum Ramadan daripada haji. Imbang. Dan kesemuanya diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ibnu Umar. Bayangkan satu perawi dari sahabat itu meriwayatkan dua level dua hal yang berbeda. Ada perbedaan di sini. Yang mana perbedaan tersebut itu dipertanyakan oleh kita-kita semua. Kenapa? Padahal ini tentang rukun Islam. Mana yang lebih didahulukan? Apakah saum Ramadan atau haji? Sementara yang kita kenal selama ini saum Ramadan lebih didahulukan daripada haji. Namun ternyata ada hadis yang mendahulukan haji sebelum saum Ramadan. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau berkata, اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, berselisih pendapat dalam pengingkaran Ibnu Umar terhadap seseorang yang mendahulukan haji dibandingkan saum dalam hadis ini. Syuf Ibnu Umar di satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Akan saya bacakan setelah tadi Imam uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar berkata uh, mendahulukan siam Ramadan baru kemudian haji maka seseorang rojul seseorang berkata di sisi Ibnu Umar Al hajj wa siam Ramadan Bukankah haji kemudian baru siam Ramadan? Kemudian Ibnu Umar menjawab, "La, Siam Ramadan wal hajj. Bukan, bukan, bukan haji dan siam Ramadan, tetapi melainkan apa? Siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian baru haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah. Seperti inilah yang aku dengar dari Rasulullah. Itu Ibnu Umar sendiri yang ngomong gitu. Tetapi kok di riwayat lain ternyata seperti ini. Di riwayat lain malah kok terjadi hal yang kontradiktif. Malah keterbalikan terjadi. Nah, kalau Imam Nawawi beliau mengatakan bahwasanya dengan perbedaan pembolak-balikan ini kemungkinan bahwasanya Ibnu Umar mendengar hadis ini dari Rasulullah dua kali. Dua kali dalam dua kesempatan yang berbeda. Berarti kata, bagi Imam Nawawi atau kemungkinan yang dikatakan oleh Imam Nawawi, Ibnu Umar di satu kesempatan mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Iqamis shalah wa ita izakah wa siyamu ramadan wal haji." Kemudian di satu kesempatan lain Ibnu Umar mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqamis shalah wa ita izakah wal wa hajjil bait wa siyam ramadan." Itu takwil dari Imam An-Nawawi. Tawil dari Imam An-Nawawi. Tetapi memang tawilan Imam Nawawi atau pendapat Imam Nawawi agak kurang disetujui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang datang dua abad setelahnya di Fathil Bari. Di Fathil Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, sayang sekali saya tidak bawa bukunya. Di Fathil Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan itu uh, sesuatu yang yang takwilan yang jauh kata Ibnu Hajar. Yang lebih tepat kata bagi Ibnu Hajar begini. Kita tahu bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya kan. Nah, Ibnu Umar kemudian meriwayatkan kepada yang lainnya. Contoh dalam Sahih Muslim saja. Ibnu Umar diriwayatkan meriwayatkan pada Sa'ad bin Ubaidah. Kemudian di hadis lain juga beliau meriwayatkan kepada Asim. Afwan, kepada e, Muhammad bin Zaid. Di riwayat lain kepada Tawus ada tiga. Belum yang Bukhari berapa perawinya. Nah nanti bercabang dari Ibnu Umar ke Tabi'in berapa banyak sekian banyak kemudian riwayat Tirmidzi belum. Kemudian dari Tabi'in kemana lagi banyak kan banyak sekali nantinya. Nah, di antara perawi tersebut baik dari tabi'in atau tabi'u tabi'in kata Ibn Hajar, itu ada kemungkinan meriwayatkan dengan makna, mengerti? Meriwayatkan dengan makna. Jadi tidak meriwayatkan tekstual persis mirip 100% melainkan dengan ingatan dengan makna, oh maknanya seperti ini. Misalnya, Anda mewartakan kepada Akhyudi bahwasanya pada Hari ini kita akan membahas hadis setelah hadis kedua. Itu teks dari ana. Kita hari ini akan membicarakan atau membahas hadis setelah hadis kedua. Yudi kemudian berpikir, ah ngapain? Biar diringkas saja. Ana, ana riwayatkan kepada yang lain bahwasanya hari ini saya kita akan membahas hadis ketiga. Itu kan meriwayatkan dengan dengan makna bukan meriwayatkan dengan teks persis 100% seperti yang anak katakan. Nah, begitu juga dengan sebagian perawi dan yang Imam uh, Ibnu Hajar kemudian sedikit agak menuding, bukan menuding, tapi menisbatkan periwayatan dengan makna ini kepada Hanzalah namanya. Bagaimanapun itu bukan urusan yang penting, tetapi di sini kita ketahui pelajarannya bahwa saya di antara para perawi dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Di antara mereka ada yang meriwayatkan dengan makna. Tidak dengan teks persis 100% hafalan langsung dengan detail sampai harokatnya sama, titiknya sama dan sebagainya. Yang imbasnya apa? Imbasnya terkadang di riwayat ini seperti ini, di riwayat ini kok berbeda sedikit. Makanya kalau kita lihat Sahih Muslim Hadis ini aja ada empat kali di, diulang dengan perawi-perawi yang berbeda, walaupun ujung ke Ibnu Umar juga, dan juga lafalnya ada beberapa perbedaan. Kenapa? Karena sebagian perawi meriwayatkan dengan makna, dengan maksud. Yang penting esensinya kena. Walaupun lafalnya nggak sama persis, tetapi esensinya dapat. Nah, di hadis yang kita dapatkan ini, wahajul baiti wa shaum Ramadan, haji didahulukan sebelum saum Ramadan. Tetapi kita mengenal rukun Islam kita, saum Ramadan didahulukan sebelum haji. Di sini kita pahami berarti hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan secara makna. Tidak menunjukkan pengurutan. Tidak menunjukkan pengurutan sebagaimana rukun rukun Islam. Begitu maksudnya. Ya. Seperti itu maksudnya. Dengan petunjuk apa? Huruf waw. Waw itu bisa untuk tartib, bisa untuk tidak. Maksudnya bisa untuk tartib, bisa untuk mengurutkan, bisa untuk menyandingkan. Kalau mengurutkan berarti yang lebih awal itu adalah yang terawal. Yang terakhir adalah yang terakhir. Kalau misalnya untuk menyandingkan itu awal dan akhirnya sama aja, sederajat. Nah, itu yang ada di hadis ini. Huruf waw di sini berfungsi bukan untuk penertiban. Kalau yang seperti ini. Karena apa? Kita ketahui dalam rukun Islam, penertiban rukun Islam itu saum Ramadan itu sebelum haji ke Bait Al-Haram. Tapi mungkin ini agak agak memberatkan sedikit tapi bagaimanapun yang penting perlu kita ketahui tentang detailnya para ulama detailnya para ulama dalam membahas ilmu. Ya walaupun kita mungkin agak linglung bingung atau ini kok yang seperti ini aja kok dibahas. Tidak, para ulama membahas bahkan harokat pun dibahas. Harokat saja dibahas, titik bahkan dibahas. Makanya di dalam ilmu hadir ada yang namanya musohaf, ada yang mukhtalaf, ada yang apa itu rumit semuanya. Itulah ilmu. Ya dibilang ilmu bedanya ilmu dengan ma'rifah atau ilmu dengan pengetahuan bahwasanya ilmu itu memahami lebih detail daripada sekadar mengetahui. Kalau mengetahui mengetahui saja. Kalau mengilmui itu dengan ada pemahaman yang lebih mendetail yang mana komposisi dari setiap partikel ilmu tersebut diketahui, sebab atau akibatnya atau dalilnya atau hujahnya atau petunjuknya. Adapun pengetahuan sekadar mengetahui saja. Hah? Sebagaimana misalnya antum mengetahui sebuah kabar yang terjadi di Cianjur. Mengetahui, tapi itu tidak mengilmui. Tapi ketika antum mengetahui, eh, mengetahui hadis ini tiap katanya antum ketahui bunia itu ya i'rabnya apa? Eh, dia eh, dia posisi sebagai apa? Apakah dia fi'il, isim dan sebagainya? Kemudian kenapa dia dijadikan pasif? Berarti siapa subjek dan sebagainya. Itu semua pembahasan tersebut adalah pembahasan ilmiah, dinamakan pembahasan ilmiah. Baik kita tidak terlalu berlarut-larut pada kedetailan seperti itu ya. Kemudian kita membaca dulu kandungan hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW menggunakan yang namanya majaz. Rasulullah menggunakan yang namanya majaz. Istilah majaz itu bukanlah istilah yang dikenal di masa sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Di masa salaf tidak ada namanya istilah majaz. Hmm. Apa sih majaz itu? Kalau kita kan majaz, ya. Majaz itu banyak personifikasi hiperbola dan sebagainya kan. Nah, di dalam ilmu balaghah juga banyak majaz dan sebagainya. Majaz kita mengeta perlu mengetahui asal dari makna majaz. Majaz itu isi masdar juga dari jaza yajuzu artinya apa? Jaiz artinya apa jaiz? Boleh permissible, boleh. Ya kan? Apa kaitannya dengan kata, dengan penggunaan kata? Ah, apa kaitannya? Pembolehan dengan penggunaan kata. Maksudnya yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Islam digunakan atau dikiaskan dengan bangunan fisik. Boleh nggak? Ya tadinya Islam bukan seperti itu. Tetapi dikiaskan sehingga menjadi majaz, sehingga menjadi boleh ya. Itu majaz. Jadi majaz itu kan lawan dari hakikat. Dalam usul fikih atau dalam ilmu balaghah dua-duanya itu ada yang namanya untuk lafal itu ada yang hakikat, ada yang majaz, ada yang majaz. Kalau hakikat itu sebagaimana yang asalnya dia digunakan. Seperti muka atau seperti singa. Singa digunakan lafal singa dimaknai aslinya apa? Ya binatang yang kita kenal itu, seperti itu singa. Tetapi ketika Anda melihat seseorang itu, wah antum ini singa, antum adalah singa di masjid ini. Nah, itu kan aslinya dia bukan singa. Singa itu terkenal karena kegarangannya ya dan juga karena bau mulutnya juga itu terkenal singa itu. Nah, di sini Anda menyerupakan dia seperti singa. Berarti membolehkan adanya penyerupaan dia dengan singa sehingga memutlakan dirinya pada singa. Antum adalah singa mimbar misalnya. Aslinya singa pun tidak ada yang mau naik mimbar, tetapi ternyata ini singa mimbar. Nah, berarti boleh digunakan. Ini pembolehan. Itu yang namanya majaz. Kalau hakikoh atau hakikat itu asal penggunaannya seperti itu. Singa dengan makna binatang yang itu itu namanya hakikat. Namun ketika ana menyebut seseorang adalah singa itu adalah makna majaz. Begitu ya. Nah di sini Rasulullah SAW menyamakan Islam sebagaimana bangunan yang kokoh dengan lima pondasi atau lima tiang atau lima penguat untuk bangunan tersebut, lima perkara asasi, lima perkara yang tidak bisa dipisahkan dari bangunan tersebut. Nah itu adalah bentuk majaz dari Rasulullah SAW meskipun pada zaman salaf itu tidak ada yang namanya istilah majaz sebagaimana tidak ada namanya pelajaran nahu pada saat itu nahu tidak ada yang namanya nahu ya kan di zaman sahabat ada gitu dars an nahu qaid fikih ya usul fikih kemudian apa balaghah atau sorof nggak ada ya tetapi kemudian para ulama setelahnya karena terjadi beberapa lahan atau ketergelinciran dalam berkata-kata Nah, makanya para ulama pun mulai didahulukan oleh al Khulil bin Ahmad al Furohidi kemudian barulah terjadi atau tercipta ilmu nahu Yang namanya, yang namanya ilmu nahu ya persis seperti madun atau isi dan kandungan ilmu nahu sorof dan sebagainya itu persis sebagaimana yang di zaman salaf. Cuma di zaman salaf tidak perlu ada penertiban. Jadi ilmu-ilmu seperti itu, nahu sorof, usul al-fiqh, mustola al-hadis, itu semua adalah maslahat mursalah semua adalah penertiban dan pemudahan untuk orang-orang setelahnya. Kemudian ke, ke halaman berikutnya 15 nomor 2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya. Itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Membenarkan kenabian Muhammad SAW berarti wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya Baik, itu sangat difahami insya Allah. Nomor tiga, selalu menegakkan sholat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya. Buahnya di sini maksudnya adalah efeknya, dampaknya, imbasnya dalam bahasa Arabnya tamarohnya dalam diri seorang muslim yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar karena sholat itu tanha anil fahsya Awal munkar, anil fahsyai wal munkar. Karena salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya apa? Jika salat tersebut benar-benar dilakukan dengan menyempurnakan syaratnya, rukunnya dan segalanya, itu akan memperkuat iman seseorang sehingga keimanan tersebut akan menjaga pemiliknya dari perbuatan keji dan munkar disebabkan apa disebabkan sholatnya yaitu warisan dari sholat sholat mewariskan keimanan yang lebih besar dari sebelumnya kalau misalnya kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar itu ya disebabkan berarti sholat kita yang kurang makanya barometer seseorang itu ada pada sholatnya Maksudnya di sini barometer di sisi Allah, bukan di sisi kita. Kalau kita nggak tahu, kita kadang melihat orang sholatnya bagus sekali, namun ternyata wallahualam alam bishawab. Nah, jadi barometernya itu di sholat. Makanya sholat adalah hal yang pertama di amalan yang pertama ditanya, dipertanyakan nanti. Kalau misalnya dengan sholat tersebut bagus, maka amalan berikutnya itu akan mengikutinya. Adapun jika dari sholatnya itu sudah tidak bagus, maka uh, eh, walau alam yang nanti lainnya gimana. Karena lainnya lebih bercabang lagi. Adapun sholat itu benar-benar merupakan asas yang penting dalam ritual, ritual Islam. Kemudian keempat, wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang sudah terpenuhi syarat-syarat zakat lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkan. Yaitu ada perinciannya tersendiri mengeluarkan zakat dengan cara bagaimana dan juga ketentuan harta-hartanya bagaimana syarat-syaratnya apa saja, kemudian mustahiknya siapa saja. Itu ada ketentuan di bab fikih untuk uh, di kitab kitab kitab fikih untuk bab zakat dan kita tidak mendetailkan dalam perkara itu ya insyaallah, tidak begitu mendetailkan. Kemudian yang kelima, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Ini uh, mafhum difahami insyaallah. Nomor 6 adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain ya dari syahadat sampai ke haji itu semua berkaitan maka siapa yang mengingkarinya dia bukanlah seorang muslim berdasarkan ijma maksudnya apa berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin nah ketika sudah ijma kaum muslimin baik itu ya, ya ketika sudah sepakat kaum muslimin atau ulama bukan kaum muslimin awamnya ya yang dimaksud ijma kaum muslimin adalah ijma ulamanya kaum muslimin. Kalau misalnya ijma kaum muslimin disertai dengan awamnya, nah itu sulit. Kenapa? Karena awam pun tidak tahu apa-apa. Terkadang mereka mengikuti dan terkadang mereka mengingkari hal-hal yang sebenarnya tidak mereka ketahui. Jadi awam itu tidak termasuk dalam kalangan khawas, dalam kalangan ulama. Ijma'nya orang awam itu tidak mutabar. Orang awam, misalnya mukallidun mereka berijma menetapkan hukum ini dia ya, nggak tahu nggak tahu apa-apa kok menetapkan hukum ini mereka bersepakat bahwasanya misalnya bahwasanya berjilbab itu tidak wajib kecuali bagi yang sudah mendapat hidayah saja itu orang awam misalnya bersepakat semuanya orang awam itu bersepakat orang awam tersebut terkumpul dalam satu kampus doang misalnya mereka sepakat maka apakah ijma'nya mereka ini mutabar dalam Islam tidak sama sekali ijma'nya mereka telah menyelisihi ijma'nya ulama dan siapa sih mereka dibandingkan ulama? Nah, begitu. Jadi ijma itu adalah ijma para ulama kaum muslimin, tidak termasuk di dalamnya kaum awam. Meskipun kaum awam itu jauh lebih banyak daripada kaum muslimin, kemudian bersepakat atas suatu hukum yang bertentangan dengan ijma ulama. Maka ini tidak tidak tidak berefek sama sekali. Yang terpenting adalah ijma ulamanya. Dan ijma ulama adalah satu dalil syar'i yang jika sudah teriwayatkan secara sah itu adalah ijma' maka tidak boleh diperselisihkan setelahnya. Maksudnya tidak boleh ada yang menyelisihi kecuali jika memang darurat kondisinya. Tapi itu dipotong saja kalimat darurat kondisinya. Yang penting ijma' sudah menjadi ijma'. Bahkan sebagian ahli usul al-fiqh mengatakan bahwasanya dari empat hal atau empat asas hukum Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang paling awal didahulukan itu adalah Ijma' bagaimana mungkin? Hakam, bagaimana mungkin? Ijma' didahulukan dari Al-Quran dan Sunnah nah gimana jawabannya? ada yang tahu jawabannya? ada yang tahu jawabannya? atau ada yang tidak tahu? <laughs> semuanya jauh-jauh <laughs> Al-Quran dan As-Sunnah eh, itu kita juga sepakat itu merupakan dalil asasi yang dua yang tidak ada taranya tidak ada sebandingnya. Karena Al-Quran itu wahyu dan Sunnah itu pun asalnya adalah wahyu. Sedangkan selainnya itu tidak ada tidak ada nilai kewahyuan sedikit pun. Karena selainnya adalah kau basyari, manusiawi. Nah, sekarang ada ijma', kesepakatan ulama kaum muslimin sekarang begini, kita lihat pernyataan tadi ijma' didahulukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dimaksudkan dari sisi tidak bisa ditakwilkan. Kalau misalnya Al-Qur'an ada ayat Al-Qur'an berbicara tentang hukum fikih ini. Ulama-ulama itu bisa berbeda pendapat. Ya kan? Ada hadis berbicara tentang misalnya tentang misalnya apa? Tentang air idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil khubath. Jika air masuk ke uh, tergolong dua kullah maka tidak akan menerima kenajisan. Nah, hadis itu kan ditawil oleh sebagian ulama. Ditawil sama ulama lain dan yang ulama ini punya hukum sendiri, punya ini punya hukum sendiri. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bisa ditafsirkan oleh para ulama. Sementara kalau misalnya ijma ulama telah bersepakat bahwasanya begini-begini ada ulama yang menyelisihi, tidak bisa. Ah, dari segi kekuatan kekuatan mana? Ini dari segi dia bisa ditafsirkan atau tidak ya. Jadi misalnya ayat A berbicara begini, kemudian para ulama berbeda pendapat. Nah, ini kan menunjukkan ulama di sini mereka masing-masing berbicara dengan semampu nalar mereka. Kemudian untuk sunnah juga seperti itu. Adapun untuk ijma, ini menunjukkan para ulama sudah memahami hukum tersebut dan mereka bersepakat atasnya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menyelisihinya. Nah, begitu ya. Allah alam, mudah-mudahan ini mukadimah saja bagi antum. Kalau misalnya memang agak terasa berat, ketahuilah bahwasanya yang nanti kemudian hari itu mungkin ada lebih berat lagi. Jadi ini sebagai mukadimah saja. Sebagai mukadimah saja. Jangan terlalu merasa berat. Ini mukadimah pendahuluan ya. Maksudnya hal seperti ini mungkin kita terasa berat sekarang, namun di suatu saat kita mungkin akan mendengarnya lagi. Oh berarti, oh iya benar dulu saya pernah dengar ini. Walaupun berat, nanti akan jadi ringan. Ya, jadi jangan cuman disogihi ringan-ringan saja. Kalau ringan-ringan saja enak, antum bisa tidur nantinya nanti ketiduran. Jadi yang berapa sedikit mikir sedikit ya, mikir sedikit. Oke. Okay. Nomor tujuh. Kalau misalnya tidak bisa dipahami dilupakan saja. Yang ketujuh, nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada lima dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imanu bidrun wasabrun sab'una Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Bidr itu adalah Hitungan dari 3 sampai ke 9 Atau sebagian ulama mengatakan sampai ke 10 3 sampai 9 yang lebih tepat Berarti 70 sekian Maksudnya 73 bisa 74 atau 75 dan seterusnya Nah dalam riwayat lain Itu Dikatakan bid'un wasittuna syu'bah Yaitu 60 sekian cabang Jadi ada dua riwayat lagi Nah ini lihat Beda kan riwayatnya Ada yang mengatakan Rasulullah mengatakan bid'un wa sab'una syu'bah. 70 sekian cabang. Kemudian ada riwayat lainnya juga sahih, sahih juga. Bid'un wa situna syu'bah. 60 sekian cabang. Ha. berbeda periwayatannya. Nah, itulah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua berhikmah supaya apa? Supaya kita semua tidak dengan mudahnya menerima apapun sehingga ya perlu dipelajari lagi. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Agak kritis sedikit. Ya. Tapi kita tidak membahas jauh-jauh tentang itu. Kita langsung ke nomor 8. Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Perhatikan Islam itu adalah akidah dan amalan perbuatan. Walaupun akidah itu lebih dekat dengan iman dan Islam lebih dekat dengan amalan perbuatan zohir. Sebagaimana yang mungkin telah kita katakan sebelumnya, iman dengan Islam itu perbedaannya hmm, jika bersanding iman itu lebih dekat pada amalan batin. Kalau misalnya Islam lebih dekat pada amalan zahir. Namun di sini jika Islam dipisahkan dengan iman dalam satu konteks kalimat, maka iman itu mencakup juga Islam dan iman. Dan kemudian Islam juga mencakup iman dan Islam. Makanya di sini dikatakan Islam adalah aqidah yaitu keimanan dan juga amalan perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman. Demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Tidak bermanfaat amal tanpa keimanan. Dan tidak bermanfaat iman tanpa amal. Ngerti kan? Amal tanpa keimanan, ngerti? Beramal tanpa keikhlasan, bermanfaat? Tidak. Beramal tanpa keikhlasan tidak bermanfaat. Dan juga tidak bermanfaat iman tanpa amalan. Misalnya murjiah. kaum murjiah misalnya, yang atau yang berpemikiran murjiah misalnya. Menganggap bahwasanya iman itu sekadar hmm, tasdik saja, yaitu membenarkan saja. Adapun amalan itu tidak termasuk iman. Sehingga orang yang tidak beramal dia beriman. Karena apa? Iman ada di sini saja udah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya iman itu adalah atas atasdiq bil kol pertama, yaitu membenarkan dengan kolbu, kemudian al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan dan al-amal bil al-jawarih, yaitu beramal dengan anggota tubuh. Jadi kalau sunnah wal Jamaah anggota tubuh pun beramal dan itu merupakan bagian dari keimanan amalan tersebut. Sehingga ketika seseorang berzikir itu adalah keimanan. Sehingga seseorang sholat itu adalah keimanan. Nah, seseorang mandi, mandi junub ya, dengan niatan mandi junub itu adalah bagian dari keimanan karena itu ibadah. Adapun bagi murjiah semua itu tidak tidak termasuk bagi dalam keimanan. Keimanan juga cuma ada sini. Cuma pembenaran di hati doang. Makanya bagi mereka keimanan Abu Bakar dengan keimanan Undang Al Jogjawi sama. Eh, sama ini bagi mereka. Kenapa? Karena iman itu udah sama rata semua orang. Karena apa? Amalannya mau kayak gimana pun, kalau orang sudah punya imannya sudah sama semua. Sementara bagi ahli sunnah, amalan itu juga berpengaruh pada kol. Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid bil bita'ah bertambah dengan ketaatan dan ketaatan itu bukan hanya tercermin pada kolbu bukan, tapi pada lisan bisa dan pada amalan anggota tubuh. Wa yanqus bil maksiat dan berkurang dengan sebab maksiat. Sehingga jika seseorang dengan lisannya bermaksiat atau dengan dengan dengan anggota tubuhnya bermaksiat, maka dia dihukumi kekurangan imannya. Begitu ya. Baik itu tentang uh, hadis tadi yang sudah alhamdulillah sudah kita baca semua. Sekarang kita mulai lagi ke hadis ketiga. Kita pelajari lagi lebih detail insyaallah. Masih ke halaman halaman 14. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kita langsung ke teks hadisnya. Bunyal Islamu Bunia itu berarti apa? Dibangun. Ya. Berarti bangunan. Bangunan itu berarti konkret ya kan. Kalau asalnya yang namanya bangunan seperti masjid ini bentuknya konkret, material, hissi, material. Yang apa yang bisa dicerna oleh panca indera. Itu yang dinamakan hissi. Bersifat material. Kemudian bunia yang mengisyaratkan sifat material disandingkan dengan al-Islam atau dinisbatkan kepada al-Islam yang mana al-Islam itu adalah sebuah karakter ma'nawi. Coba di sini material disandingkan dengan ma'nawi. Islam itu bukan bersifat material seperti bangunan fisik seperti ini. Berarti bunia ber, ber, uh, bertentangan dengan Islam dari segi materi atau maknawinya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan majaz tasbih, penyerupaan. Bahwasanya Islam itu serupa dengan suatu bangunan. Dan bangunan yang namanya bangunan masjid sini itu memiliki pokok-pokok, bahan-bahan pokok atau bangunan atau dasar-dasar pokok yang mana jika satu saja tidak ada maka belum layak disebut sebagai bangunan yang lain ditinggali atau lain dipakai. Misalnya tidak ada atap misalnya. Masjid tak beratap. Siapa yang mau tinggal di sana? Siapa yang mau sholat ketika hujan? Tidak ada. Begitu juga dengan Islam. Yang mana ada lima karakter yang wajib menjadi rukun dia. Disebut rukun kenapa disebut rukun? Rukun itu artinya adu, artinya anggota. Sebagaimana anggota tubuh itu adalah rukun, ruk arkan, arkanul badan, arkanul badan anggota tubuh yang mana jika satu anggota hilang oh itu sangat merugikan. Ada anggota tubuh yang mana anggota tersebut asas, misalnya jantung. Bisa seseorang hidup tanpa jantung? Dasarnya nggak bisa kan? Nah begitu juga dengan Islam. Ada anggota dari dalam Islam atau rukun dalam Islam yang jika satu kehilangan maka hilanglah Islam tersebut. Bunyal Islamu ala khams. Atau dalam riwayat lain ada juga ala khamsatin, ada juga yang seperti itu. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Taib, itu yang pertama. Insyaallah akan kita bahas yang syahadat ini. Kita pahami betul-betul makna dari syahadat. Insyaallah taala. Di sini Insya Allah kita akan mencari faedah dari sebuah kitab bernama Taisir Rabbil Bariyah fi Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya itu karya Ibnu Taimiyah. Kalau kitab Taisir Rabbil Bariyah itu karya Dr. Sa'ad bin Sa'id Al-Hajari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Makna dari asyhadu kalau diterjemahkan aku bersaksi ya. Ma'adah dari ashadu adalah uqirru wa a'tarif. Uqirru wa a'tarif. Uqirru itu ikrar. Aku mengikrarkan. Ikrar artinya adalah isbat, menetapkan. Ikrar artinya adalah isbat. Ikrar itu dari bahasa Arab ikrar. Isbat menetapkan. Wa a'tarif dan mengakui. Makanya ada syair, ada syair yang dijadikan lagu i'tiraf namanya ila ila sulil firdausi ahla walan wala wala aqwa ala naril jahimi eh, apa ya artinya ya Allah apa ku tak sanggup ke uh, yang seperti itu ke surga nggak bisa ke neraka nggak bisa terus mau kemana ya makna syahadat asyhadu adalah aqirru wa atari mengikrarkan menegaskan ya menetapkan dan mengakui لأن الشهادة لأن الشهادة هي الإخبار بشيء عن علم به karena syahadat persaksian itu adalah pengkabaran tentang sesuatu dari apa yang diketahuinya persaksian itu adalah mengabarkan sesuatu terhadap apa yang dia ketahui wa i'tiqadin li dan dia yakini benarnya benarnya terjadi atau benarnya adanya wasubutihi dan tetapnya wala takunu syahadatu dan syahadat itu tidak akan menjadi illa idza kanat mashubah bil iqrar wal i'zan syahadat itu nggak bakal ada nggak bakal terjadi nggak bakal sah kecuali jika tersandingkan dengan ikrar yaitu penetapan dan juga ketundukan wattafaqul qalbu fiha wal lisan dan juga keselarasan antara lisan dan qalb. Kalau misalnya tidak selaras antara syahadat lisan dengan qalb itu namanya munafik. Ya enggak? Makanya dalam surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Jika datang kepada kepada ja'aka, jika datang kepada kamu orang-orang munafik. Qalu nashhadu innaka Rasulullah. Mereka berkata apa? Nashadu, kita bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, kata orang munafik. Wallahu ya'lamu innaka Rasulullah. Allah berkata dan Allah tahu bahwasanya ya engkau Rasul, Rasul. Dan Allah bersaksi bahwasanya mereka itu pendusta. Karena apa? Tidak selaras antara lidah dengan jantungnya, dengan kolbnya. Oke, okay, namanya syahadat bersaksi, persaksian itu mewajibkan apa? Mewajibkan adanya keselarasan antara yang dilisankan dengan yang dikalbukan. Kalau misalnya tidak, ah ini berarti munafik. Takiyah berarti namanya. Takiyah itu kalau misalnya takutnya, Kalau misalnya tidak takut bukan takiyah namanya. Nah, ada ikror dan ada syahadah ya kan. Ikror itu artinya mengikrarkan. Kita tahu artinya mengikrarkan kan. Mengikrarkan itu seperti mendeklarasikan sesuatu ya kan. Kalau misalnya syahadah itu seperti mempersaksikan. Yang disebut dalam syahadat aku bersaksi, bukan aku berikrar, bukan. Kenapa kau bersaksi, bukan berikrar? Ah. Mana yang lebih kuat? Bersaksi atau berikrar? Mana yang lebih kuat saudara-saudara atau saudari-saudari? bersaksi daripada berikrar. Saya berikrar bahwasanya saya akan ah, bukan saya akan. Saya berikrar bahwasanya undang Al Jogjawi itu datang ke kajian. Akhirnya saya wartakan misalnya ke orang tua saya di rumah di Jakarta misalnya. Kemudian kalau saya katakan saya bersaksi bahwasanya undang Al Jogjawi itu datang ke kajian, lebih kuat mana? bersaksi. Karena kau berikrar itu tidak menunjukkan tidak mengisarkan adanya penglihatan langsung. Adapun kalau misalnya bersaksi itu menunjukkan seolah benar dia telah melihatnya langsung dan menyaksikannya. Ya. Karena asal dari asyhadah itu asyuhud. Syuhud itu artinya apa? Melihat, menyaksikan. Ya, itu. Jadi syahadah itu makna dari syahadah. Baru satu kata, syahadah saja itu baru pembahasannya. Jadi kita pahami ashadu. Tadi baru saya bersaksi. Nah, sekarang kita mengetahui bersaksi di sini ya. Jadi bersaksi di sini bukan memaknai bahwasanya kita telah melihat Allah, bukan. Bukan. Tetapi kita mengikrarkan dengan keyakinan dan seolah kita telah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat Nabi Muhammad SAW. Ya kita melihatnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan melihat dengan mata kepala, melainkan dengan mata mata batin. Sekarang makna asyhadu alla ilaha illallah. Sekarang kita beranjak ke la ilaha illallah. La di sini dalam ilmu nahwu adalah jenis la an lil jins, yaitu menafikan jenis yang setelahnya itu adalah isim yang harus fathah. Makanya disebut la ilaha, nggak boleh la ilahu, la ilaha. Artinya apa? Tiada ilah, berarti menafikan semua jins, semua jenis. Semua macam ilah. Ilah artinya apa? Sesembahan. Berarti tiada yang disembah, tiada sembahan. Nah, sekarang La di sini dia membutuhkan khobar setelah isim. Isimnya apa? Ilah. Membutuhkan khobar. Namun ternyata tidak ada khobarnya. Terhapus. Jadi harus diadakan. La ilaha hakun atau la ilaha bihaqqin berarti tiada sesembahan yang berhak disembah. Itu artinya. Tiada sesembahan yang berhak disembah. Satu. Kemudian kedua, illallah kecuali Allah. Berarti ada dua rukun dalam la ilaha illallah. Ya kan? Rukun yang pertama rukun penetapan. Rukun yang kedua apa? Rukun yang pertama rukun penafian, peniadaan. Rukun yang kedua adalah rukun penetapan setelah peniadaan atau penafian. Fahami baik-baik. La ilaha tiada ilah yang berhak disembah. Satu. Itu berarti apa? Penafian atau penetapan? Penafian, peniadaan. Tidak ilah yang berhak disembah. Ya. Kemudian setelah ada penafian, langsung ada pengecualian yang menunjukkan apa? Penetapan. Karena negatif bertemu dengan negatif, jadi positif. Illallah kecuali Allah. Tiada ilah yang berhak disembah, negatif, penafian, kecuali Allah Nah, itu kan kuat maknanya. Jadi yang pertama adalah penafian, yang kedua adalah penetapan. Ya, itu maknanya. Kemudian dikatakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kalimat at-tauhid. Kalimat at-tauhid. Kalau misalnya dia mengatakan tauhid, lafal tauhid itu tidak ada pada zaman mutaqaddimin, tidak ada pada zaman dahulu. Tauhid itu cuma buat-buatan misalnya buatan eh, buatan Ibnu Taimiyah mungkin buatan Muhammad bin Abdul Wahab atau buatan Undang Al Jogjawi mungkin atau buatan siapa jadi jadi tokoh sekarang tuh insyaallah nanti kalau ada uzur gantiin posisi anda di sini insyaallah ya nah tauhid itu dari mana asalnya bahwasanya tauhid kalau lafaz tauhid istilah tauhid itu sudah dikenal sejak zaman dahulu Coba antum buka Sahih Al-Bukhari. Kitab yang terakhirnya. Apa kitabnya? Kitab Tauhid. Sudah ada zaman dulu tauhid, istilah tauhid itu sudah ada. Jadi jangan ada yang mengatakan tauhid itu istilah baru. Istilah baru. Al-Bukhari wafat pada tahun 256. Al-Bukhari dalam kitab Sahih al Bukhari nya kitab terakhirnya Kitab Tauhid. Jadi itu bukan istilah yang baru. Nanti mungkin kalau misalnya antum pernah dengar orang-orang mungkin ada yang nggak suka mungkin dengan pelajaran tauhid misalnya. Apa sih tauhid? Emang ada dulu pelajaran tauhid gitu. Masalah mengenal pelajaran tauhid. Istilah tauhid itu kan baru ada sekarang-sekarang ini. Orang-orang seperti kalian tuh yang menggebar gemburkan kan? Misalnya, katakan cari Sahih Bukhari tunjukkan sendiri kitab tauhid. Ya. Oke. Okay. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Apa arti tauhid? Mengesakan. Tauhid artinya mengesakan. Kalau misalnya dikatakan menyatukan itu kurang tepat karena menyatukan itu seolah ada beberapa partikel yang terpisah kemudian disatukan, bukan begitu. Tapi mengesakan. Yaitu menganggapnya satu, menganggapnya esa. Tanpa terbagi-bagi, tanpa beranak, lam yalid walam yulad tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan dan dan sebanting. Jadi menyendiri Allah Subhanahu wa taala dalam segala asma dan sifatnya, kemuliaannya. Nah, jadi kalimat at-tauhid la ilaha illallah ini karena kalimat inilah para rasul diutus. Rasul pertama siapa? Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam bukanlah rasul, beliau adalah seorang nabi. Beda nabi antara dengan nabi dan rasul. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kemudian diutus kenapa? Untuk menegakkan kalimat tauhid. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini belum pernah terjadi kesyirikan kecuali pada zaman Nuh alaihi salam. Sebelumnya belum pernah. Atau jangan kira Qabil atau yang lainnya bawahnya itu pernah berbuat syirik? Tidak, mereka semua mu'minun, mu'minun, mereka beriman semuanya, bertauhid. Namun ketika pada masa Nabi Nabi Nuh muncullah kaumnya yang kemudian berbuat syirik dan itulah rasul pertama. Ya itulah Nabi Nuh alaihissalam rasul pertama diutus untuk menegakkan la ilaha illallah. Jangan berbuat syirik. Tiada ilah yang berhak disembah kepada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kalimat tauhid itulah diturunkan kitab-kitab sebagai petunjuk. Ya. Ya untuk apa menyuruh pada manusia. Di dalamnya terdapat sejumlah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah atas hambanya? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu agar mereka menyembahnya, beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Itu tauhid. Nah, diciptakannya dunia dan akhirat juga untuk kalimat tauhid. Yaitu untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidaklah dari segala sesuatu pun kecuali dia bertasbih kepada Allah, berarti bertauhid kepada Allah. Tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka seperti binatang dan tumbuhan. Mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengetahuinya. Mereka bukanlah makhluk hidup seperti kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabarkan maka bahwasanya mereka semua bertasbih dengan bahasa yang tidak kita pahami. Wa khuliqatil jannah wan nar. Jannah dan nar itu diciptakan juga untuk kalimat tauhid dan banyak hal lain yang menunjukkan keagungan la ilaha illallah. Yang terpenting adalah sekarang kita harus memahami benar-benar rukun dari la ilaha illallah tersebut. Ada rukun penafian sebelumnya dan penetapan. Kalau misalnya Anda mengatakan di dalam ruangan tidak ada seorang tidak ada siapapun di dalam ruangan kecuali Yudi misalnya. Itu lebih kuat daripada saya katakan sederhana, di dalam ruangan ada Yudi. Itu biasa aja. Tetapi kalau misalnya anda katakan di dalam tidak ada seorang pun di dalam ruangan kecuali Yudi, menunjukkan apa? Menunjukkan benar-benar tidak ada siapapun di dalam ruangan kecuali dia. Kalau misalnya anda katakan di dalam ruangan ada Yudi, maka mungkin juga ada Yuda atau Yudo atau yang lain. Ya, begitu. Makanya la ilaha illallah itu kalimat yang sangat penting. <clears throat> Kemudian kita berlanjut ke wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Rasulullah. Masih di kitab yang sama Taisir Rabbil Bariyah kita akan menggapai faedah dari kitab tersebut atau dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekarang syahadat sudah sebelumnya, bahwa syahadat itu lebih lebih lebih lebih lebih kuat daripada sekadar iqrar. Nah, sekarang Muhammad Muhammad itu adalah salah satu dari nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama nabi kita itu banyak. Yang paling masyhur adalah Muhammad. Dan nama Muhammad dikatakan nama Muhammad dengan nama seperti itu itu ada di kitab Taurat. Tercantum dengan jelas nama tersebut. Adapun nama Ahmad itu tercantum di kitab Injil dengan jelas. Jadi nama Muhammad itu nama yang paling masyhur baik untuk kaum muslimin ataupun untuk selain kaum muslimin. Bahkan tidak ada nama yang lebih banyak kuantitasnya untuk manusia kecuali Muhammad. Ya. Jadi Muhammad itu lebih populer dari semua tuhan sesembahan yang selain Allah. Misalnya dengan Yesus misalnya. Dibandingkan dengan Yesus, Muhammad lebih populer apalagi kan Buddha, Shinto, Brahmana, Wisnu, Yuda dan eh bukan bukan maaf, ini Yudi ya. Dan sebagainya. Mana dari Muhammad itu adalah yang banyak dipuji oleh para pemuji. Materi ha, mim dan dal itu mengisar, mengartikan apa? pujian, ya kan? Alhamdulillah artinya apa? Segala puji, puji kan? Jadi kalau misalnya punya anak namanya puji misalnya ganti, ganti dengan Hamd atau Hamid atau Muhammad ya. Daripada puji doang. Nah, itu nama Muhammad. Ada nama Muhammad, ada nama Ahmad, ada nama Mahmud. Ah. Tapi nama Mahmud itu seringkali diejek-ejek sama orang ya. Jadi nama Muhammad ada Ahmad, ada Mahmud. Kalau di Indonesia itu ditahrif nama-nama tersebut. Muhammad jadi Mehmet, Ahmad jadi apa, Ahmad dan Mahmud jadi apa gitu kan. Indonesia itu. Abdullah jadi Bedul. <laughs> Kalau dosen saya yang dari Saudi, dosen akidah saya ketawa ketawa aja mendengar itu. Antum ini cuma satu-satunya orang, satu-satunya bangsa di dunia yang menyingkat nama seperti ini memanggil orang dengan panggilan setengah-setengah. Abdullah dipanggil dul dul dul dul. dul. <laughs> ketika ketika guru guru kita eh, kebetulan kan memang yang dari ya berjenggot dan sebagainya kan. Kemudian datang ke masjid-masjid biasa dipanggil bip bip bip bip. Dia heran. Emang ada mobil di sini ya. <laughs> Kok bip bip bip ya mikirnya bip bip itu klakson mobil. Ini orang ngejek atau ngapain gitu kan. Padahal di sini kita mengenal orang yang muka Arab saja dibilang dibilang Habib. Dibilang Habib. Nah, apalagi di Jakarta ya, di Bandung belum terlalu. Kalau di Jakarta itu Masya Allah, ah, sangat, sangat benar-benar, sangat, sangat akut dan sangat kuat hal seperti itu. Uh, jadi Muhammad itu artinya adalah yang banyak dipuji oleh para pemuji. Kalau misalnya Ahmad itu adalah yang yang terpuji ya kan, yang paling dipuji. Kalau Mahmud itu yang dipuji, itu bedanya. Kalau Muhammad itu yang paling sering yang paling banyak dipuji oleh para pemuji. Kalau Ahmad itu yang paling terpuji. Kalau Mahmud yang paling eh, yang yang dipuji. Itu artinya, arti-arti dari nama-nama tersebut. Namun Muhammad disebut di Al-Quran empat kali Di surat Ali Imran, di surat Al-Ahzab, di surat Muhammad Dan di surat Al-Fatah Nah di surat, e, kalau di surat yang e, Kalau Ahmad juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di salah satu surat di Juz 28 Surat apa? Mimba hadismu Ahmad, ada yang tahu? Juz 28 Surat As-Sof Lihat surat As-Saff ayat ke-5 atau ayat berapa ya? Pokoknya halaman keduanya di atas itu. Jamin ba'dismuhu Ahmad. Uh, di antara namanya adalah Ahmad. Uh, dan nama Ahmad tersebut itu juga terdapat di dalam Injilnya yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada umat yang didawahkannya. Di antara nama yang lain selain Ahmad dan Muhammad adalah Al-Mutawakkil, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffa dan seterusnya. Nah, nama-nama nabi seperti Nabi Taubah, Nabi Rahma, Al-Fatih, Al-Amin dan seterusnya itu berkaitan dengan sifat-sifat beliau seperti Muhammad. Sifat beliau apa? Yang sangat terpuji memang, yang layak untuk sering dipuji. Baik kita berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala apa artinya sallallahu alaihi wasallam artinya? Selawat manusia dan malaikat kepada Allah itu artinya adalah yang lebih tepat adalah mendoakan agar Allah memuji Nabi Muhammad fil malail a'la di antara para malaikatnya di nanti yang tertinggi makom tertingginya itu yang mana yang paling tepat kalau sebagian ulama mengatakan sallallahu alaihi wasallam selawatnya manusia dan malaikat kepada Allah artinya adalah mendoakan rahmat kepada Nabi. Namun mana itu tidak tepat, kurang tepat, bukan tidak tepat, kurang tepat. Sebagaimana yang disangkal oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'iul Fawaid. Bahwasanya makna tersebut kurang tepat. Yang lebih tepat kita berselawat nih, perlu kita ketahui kalau kita selawat dan sampai kita nggak tahu maknanya. Sallallahu alaihi wasallam, salla salla itu artinya da'a ya dulu, doa. Salat itu secara bahasanya doa ya kan? Nah, oh itu uh, harum. Uh, kalau misalnya kita berselawat kepada Nabi, itu berarti kita mendoakan kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Muhammad. Begitu. Tapi ada surat juga ada ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas nabi. Nah, sekarang yang berselawat bukan manusia dan malaikat lagi. Allah juga berselawat. Gimana maknanya? Kalau untuk itu maknanya Allah berselawat atas Nabi maknanya adalah bahwasanya Allah memuji nabinya. Ya itu bedanya. Kalau misalnya manusia dan malaikat wahai makhluk berselawat atas nabi, itu artinya mendoakan kepada Allah agar dia memuji Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau misalnya Allah berselawat atas Nabi, itu artinya Allah memuji Nabi begitu maknanya itu makna yang yang lebih sahih makna yang lebih sahih nah nama-nama Muhammad, Nabi Muhammad seperti Muhammad, Ahmad dan lain-lain itu sesuai dengan karakter sifatnya yang cocok untuknya seperti Nabi Rahmah Nabi nabinya rahmat nabinya kasih sayang Kemudian Nabi Taubah. Kenapa? Karena Nabi sering bertaubat. Bahkan beliau diriwayatkan dalam satu riwayat istighfar dalam sehari 70 kali. Di riwayat lain istighfar beliau 100 kali. Dan dianjurkan melebihi seperti itu. Itu bukan berarti pembatasan. Kemudian Al-Amin yang terpercaya di antara nama beliau sallallahu alaihi Al-Amin terpercaya. Beliau terpercaya? Iya, terpercaya. Di sini nama beliau selaras dengan sifat-sifat beliau. Itu beda dengan nama kita. Belum tentu selaras dengan sifat-sifat kita. Bukan begitu, Mas Undang? Ya, misalnya Mas Denny, eh, ini siapa namanya? Ah. Hah? Ade. Ade misalnya, Mas Ade, apakah Mas Ade sifatnya Ade? Enggak tahu saya. Atau yang lain misalnya Hasan misalnya. Apakah dia orang yang baik? Belum tentu, belum tentu, tapi mudah-mudahan baik Insya Allah atau yang lain-lain dengan nama-nama yang didoakan oleh orang tuanya sendiri. Kalau seorang bernamakan Umar misalnya, ternyata pas sudah gede, nah jadi bukan jadi Umar, nggak tahu jadi apa, jadi penjahat misalnya, nah naudzubillah. Jadi itu tidak selaras, belum tentu selaras kalau manusia selain Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan dan terkadang ada abduhu ya kan? Abduhu artinya hamba. Dan yang namanya hamba Ubudiyah itu kan terbagi menjadi dua macam Ada ubudiyah khosoh Afan Terbagi menjadi tiga macam Ada ubudiyah amah Ada ubudiyah khosoh Ada ubudiyah khosatul khosoh Yang pertama ada Ubudiyah artinya kan penghambaan ya. Ubudiyah yang pertama Penghambaan umum Nah, penghambaan umum itu mencakup seluruh makhluk sebenarnya. Seluruh makhluk Allah itu hamba, ibad, ibadullah. Termasuk juga orang-orang kafir di sini. Termasuk juga orang-orang kafir. Karena asal makna dari abada ya'budu ibadah artinya adalah al-khudu wa tadallul, yaitu apa? Tunduk dan patuh dan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Segala makhluk itu semua pasti tunduk padanya. Makanya disebut penghambaan yang umum. Yang mana orang-orang kafir sebenarnya mereka juga memiliki karakter ketertundukan yaitu penghambaan. Natural, natural penghambaannya ada ada mereka. Tetapi mereka hanya membangkang. Nah, juga ada ibadah al khosoh Al-ibadah al khosoh itu adalah ibadahnya atau penghambaannya orang-orang beriman. Alhamdulillah. Sekarang ada juga ibadah khosatul khasah. Yang khusus dari yang khusus yaitu ibadahnya para nabi dan para mursalin. Itu. Ya. Nah, Nabi saw alaihi wasallam adalah hamba Allah dan itu bukanlah suatu penghinaan untuk nabi. Justru semakin seseorang menghambakan diri pada Allah, semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, itu justru semakin Allah tinggikan derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Makanya orang yang meninggi tak kabur Allah rendahkan derajatnya dan orang yang merendah Allah tinggikan derajatnya. Muhammadan abduhu wa rasuluh dan rasulnya. Kita ketahui bahasanya rasul pertama adalah nabi Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antara para rasul terpilih lima sebagai ulul azmi. Yaitu tidak ada yang tahu Nabi yang pertama siapa? Eh siapa? Rasul Rasul pertama? Siapa aja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi alaihi wasallam. alaihi wassalatu wassalam. Baik. Rasul materinya apa? Ra, sin dan lam. Ada yang tahu makna risalah? Artinya surat ya kan? Risalah itu artinya surat. Nah, surat itu berarti menyampaikan nah, sesuatu yang disampaikan ya kan. Dan surat juga berasal dari bahasa Arab. Bisa dari kata surah, gambar, bisa dari kata surah, surat. Kayak Al-Qur'an. Kalau surat dalam Al-Qur'an itu secara bahasa artinya pagar. Kalau surah pakai sod itu artinya adalah visual, gambar. <clears throat> Mungkin yang lebih dekat kalau Indonesia mengadopsi ke surat eh, Al-Quran surat karena berkaitan dengan kertas dan sebagainya. Nah, eh, risalah berarti surat, sesuatu yang disampaikan. Pembawa risalah, pembawa sesuatu yang layak disampaikan. Dan Rasul itu artinya adalah utusan yang dikirim, ya kan? Itu Rasul. Kalau secara bahasa Rasul itu banyak. Secara bahasa Rasul itu banyak. Jibril alaihi salam itu adalah Rasul Allah. Ya karena Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Allah kepada kepada kepada Rasulullah. Ya kan? Jibril menyampaikan wahyu kepada kepada Rasulullah. Berarti Jibril adalah Rasul untuk Rasulullah. Utusan untuk utusan Allah. Yang pertama utusan Allah yang pertama apa? Jibril. Kemudian utusan Allah yang kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu rasul. Ya. Nah, kerasulan Allah dan Rasulullah. Ke kerasulan Nabi Muhammad SAW. alaihi risalah yang dibawakan oleh beliau sallallahu alaihi itu umum untuk lain Pernah dengar namanya Sakolain? Eh, merasa nggak pernah dengar? Sakolain, Sakolain. Bukan unsayain. Jangan pikirannya unsa terus. Lizzakar selalu hasil unsayain. Bukan. Sakolain. Sakolain itu jin dan manusia. Ya, sakolain itu jin dan manusia. Jadi mungkin namain anak besok ya Muhammad Sakolain, Muhammad jin dan manusia jangan. Berkam, bercampur nanti. Ah, Sakolain jin dan manusia. Berarti risalah Nabi Muhammad itu adalah risalah untuk jin dan manusia. Ya sebagaimana dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau pun membacakan Al-Quran kepada kepada para jin. Coba dilihat di surat Al-Ahqaf. Yastami'un Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu ya kan? Mereka para jin itu mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menghadiri majlis Rasul, mereka pun berkata, Ansitu, diam kalian, diam, diam wahai para jin. Dengarkan, dengarkan ini. Nah, dalam surat Al-Ahqaf tersebut kalau misalnya kita lihat, menunjukkan bahwasanya nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu mereka tidak diutus untuk jin. Yang diutus untuk jin siapa? Nabi Muhammad SAW dan wallahu alam Nabi Musa alaihi salam. Coba nanti di rumah lihat di surat Al-Ahqaf bahwasanya ada dalil yang menunjukkan Taurat atau atau atau kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam itu pun dibaca oleh kaum jin dan diamalkan oleh kaum jin. Hmm. Baca nanti surat Al-Ahqaf ya di rumah baca surat Al-Ahqaf itu ada cerita tentang antara jin dan juga Rasulullah. Ya, baca. Ya. Jadi risalah Rasul itu untuk kaum jin dan manusia ingat. Bukan hanya untuk manusia semata. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya kaum jin pun banyak yang muslim. Ya sebagaimana juga yang hadir di sini mungkin. Kaum jin pun banyak yang muslim. Sebagaimana di surat Al-Jin wa anna minna salihuna dan di antara kami ada yang ada yang soleh dan lawannya soleh apa toleh yaitu yang yang jahat yang yang bermaksiat dan sebagainya sebagian muslimin dari manusia ada yang soleh ada yang fasik ada yang iseng ada yang jahil ada yang jahil ada yang jahil ya ya jin yang jahil yang yang jahil nggak pakai hak itu pun diantaranya jin muslim mungkin bukan jin kafir aja. Sebagaimana manusia yang muslim banyak juga yang jahil dan banyak juga yang jahil. Ya, begitu juga manusia. Begitu ya. <clears throat> Nah, sakolain itu jin dan manusia. Kenapa disebut sakolain? Para ulama pun berbeda pendapat. Sakol dari kata dari materi sa, kof dan lam. Kalau yang udah pernah belajar bahasa Arab basic itu mesti tahu arti thaqil. Hah? Bukan syakila, bukan. Nama perempuan, thaqil. Enggak ada perempuan di mau dinamai thaqilah. Karena gembrot artinya gendut, gede, berat. Enggak ada yang mau dia nama gitu, hah? Thaqil artinya berat. Disebut berat jin dan manusia itu karena memberatkan bumi yang mereka tinggali. Ada yang berpendapat seperti itu. Atau juga berpendapat bahwasanya mereka juga disyariatkan sesuatu yang berat yaitu syariat Islam. Ada yang berpendapat seperti itu. Wallahu hmm. a'lam. Baik, kemudian kita perhatikan di sini asyhadu la ilaha illallah pertama dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti sudah sudah paham itu semua kita. Alhamdulillah. Dua kalimat syahadat kita pahami harus dengan baik. Dan ini belum sempurna pemahaman kita, masih banyak pembahasan tentang dua kalimat syahadat, tapi kita ringkas saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala atau syahadat terhadap Allah disandingkan dengan syahadat terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bukan hanya pada syahadat ketika memasuki Islam, melainkan sebagaimana dikatakan oleh Rasul sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak dan kami telah rafa' rafa' itu apa meninggikan bagimu penyebutan terhadapmu Makanya apa? Tidak hanya di syahadat saja Melainkan dalam azan misalnya Asyhadu an la ilaha illallah wa ya, asyhadu anna muhammad rasulullah Disandingkan Kemudian Tiap rakaat, Maaf Tiap tahiyat Ada Yang mana itu lebih dari 17 kali Jika kita melakukan sholat nafilah dan lain-lain. Ya, hmm. dan lain-lain. Jadi Rasulullah SAW memiliki kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya, dan kemuliaan tersebut tidak terdapat pada uh, Rasul selain beliau. Yang mana ini menunjukkan kemuliaan juga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat syahadat ini adalah kalimat yang sangat agung. Kalau misalnya seseorang memaknai benar-benar dua kalimat syahadat ini mungkin kegalauannya itu akan cepat tersembunyi. Misal kita e, gagal dalam melakukan sesuatu. Daripada kita berlarut sedih, ucapkan dua kalimat syahadat. Dengan memaknainya, bukan mengucapkan biasa, memaknainya. Asyhadu an ilaha illallah. Dengan memaknainya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah terus maknai itu nanti akan seolah-olah berada di alam yang lain. Yang mana segala kegalauan itu seolah sudah tidak ada lagi. Udah nggak ada lagi pemikiran tentang kekhawatiran dan sebagainya itu seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Baik itu penyakit hati atau penyakit fisik. Karena apa di dalam makna syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu agung sekali. Syahadat la ilaha illallah berkaitan dengan ikhlas. Syahadat anna Muhammad Rasulullah berkaitan dengan ittiba. Misalnya, misal seorang ibu misalnya mendidik ayahnya, eh <laughs> mendidik, mendidik anaknya. Mendidik anaknya. Anaknya ternyata sampai usia 6 tahun tidak bisa bicara. Maksudnya tidak bisa melafalkan apa yang biasa dilafalkan oleh orang-orang atau anak-anak lainnya yang se se se seusianya nggak bisa ngomong nggak bisa mengikuti apa yang dibicarakan apa yang ditalkinkan padanya ya oh gitu ya oke okay. ya apa yang ditalkinkan banyak padanya saya kebiasaan di tempat di Jakarta kebiasaan pegang ginian jadi kalau gini kayak risi gitu kayak ada yang mau mengganggu saya Ya. Kayaknya tapi lebih seperti ini lebih enak sepertinya. Kenapa nggak dari tadi ya? Kenapa untuk diam aja undang? Ya. Uh, sampai mana kita tadi? Sampai suara, sebelum suara, sampai ke ayah. Ah, bukan ke anak, ke anak ya Misalnya anaknya tidak bisa mengatakan sebagaimana ditalkin oleh ayah ibunya. Kemudian Ibunya pun sedih sekali, takut dengan masa depan anaknya ini. Coba kalau misalnya pada saat itu dia sedih, bersyahadatlah. Bukan syahadat maksudnya dia merasa kufur habis itu enggak, bukan itu maksudnya. Tapi dia memanai dua kalimat syahadat itu. Asyadu Allah ilaha illallah. Kau bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Mengingat bahwasanya dia mendidik anaknya itu apa? sebagai sesembahan atau sebagai penghambaan, ibadah kepada Allah. Ya enggak? Sehingga dia udah usaha dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang usahanya. Dan kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Ittiba juga dia memaknai saya mendidik anak saya itu tidak dengan cara yang buruk. Saya sudah sabar dengan manhaj Rasul dalam mendidik anak, dalam mendidik umat dan sebagainya. Maka dengan itu diulang terus diulang dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarinya pahala Insya Allah dan juga dengan keterangan hati. Itu untuk anak. Ada juga untuk peserta didik misalnya yang mungkin mengajar. Di antara yang diajar itu ada yang memang sulit misalnya mengucapkan huruf ro sulit sekali. Atau ada yang misalnya menjadi guru di sekolahan kemudian ternyata salah satu muridnya itu di kelas itu kelihatannya anteng ternyata di luar itu dugeman dan sebagainya kemudian orang tuanya marah-marah kemudian ke sekolah melapor menyalahkan sekolah kepala sekolahnya disalahkan kepala sekolahnya nggak tahu apa-apa bingung nah kalau udah bingung kayak gini ya udah sahabat pikirkan atau di hal lain misalnya mencari ilmu misalnya mencari ilmu ternyata dia melihat saudara-saudaranya sepantaran dengannya itu mereka mudah sekali menghafal atau minimal mudah sekali memahami. Sementara saya ini misalnya itu kesulitan memahami teks. Suka pecah konsentrasinya. Kalaupun dapat memahami kemudian lupa. Kemudiannya esoknya lupa semuanya. Jadi seolah-olah ditakdirkan untuk menjadi bodoh terus-menerus gitu misalnya seolah-olah. Ya udah seperti itu berhusnudzonlah pada Allah dan katakanlah asyhadu an Semua ini yang saya lakukan itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah semata. Lalu apa yang apa kemudian yang dikhawatirkan kalau misalnya kita sudah melakukan ibadah? Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan suatu jiwa kecuali yang semampu dia. Jika memang tidak mampu dan sudah berusaha ya sudah. Tidak usah sampai berputus asa pada rahmat Allah apalagi sampai suudzon. Justru itu membuka pintu dosa lainnya, keburukan lainnya. Pengajar terutama. Dan terkadang kan pengajar itu misalnya kalau zaman sekarang mungkin gajinya diberi hak sedikit atau misalnya muridnya ternyata ketika kajian nggak ada yang dengerin misalnya atau misalnya muridnya datang satu jam setelah dia datang sebagaimana yang terjadi di sini <laughs> saya nggak menyindir saya menyinggung aja <laughs> nggak nggak masalah cuma bercanda bercanda Misalnya seperti itu ya. Yaitu ucapan saja syahadu alla ilaha illallah, anna muhammadar rasulullah. Segala hal yang kita anggap baik, yaitu amalan yang sebelumnya kita ikhlaskan, itu jangan sampai kita cabarkan dan kita burukan ikhlasan tersebut dengan suudzon pada Allah, dengan berputus asa berputus, berputus asa pada rahmat Allah dan sebagainya tidak. Tapi terus, terus terutama yang misalnya misalnya masih muda dan masih punya banyak kesempatan jangan sia-siakan untuk membiasakan melafalkan sesuatu yang baik karena yu'jibuni al-fa'al kata Rasulullah al itu apa optimisme optimisme itu bisa berupa kalimat-kalimat toibah ya kan kalimat toibah itu bisa berupa motivasi bisa berupa zikir terutama dan zikir itu motivasi terbaik untuk jiwa sendiri daripada kita meminta orang untuk memotivasi kita. Karena apa? Kadang orang tidak tahu kondisi kita. Kadang juga orang itu tahu dengan kondisi kita. Kadang motivasi orang itu juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari motivasi. Kadang ah cuma gini doang saya juga bisa memotivasi diri saya. Kalau cuma gini doang ngomongnya. Ya kan? Tapi coba motivasi diri kita dengan dengan kemampuan kita berzikir, kemudian membaca menelaah ayat Al-Qur'an dan hadis dan sebagainya dan alhamdulillah kita memiliki gerbang keislaman yang sempurna yaitu syahadat la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Itu tidak ada yang sempurna dari lafal selain itu dah. Gak ada yang sempurna, gak ada yang lebih sempurna dari itu. Dari syahadat la ilaha illallah wa muhammad rasulullah. Makanya lafalkan sering-sering hal tersebut. Baik, setelah kita tadi ke syahadat la ilaha illallah sekarang insya Allah kita akan membuka kitab minhat al-alam Al-Alam Syarah Bulugh Al-Maram yang di sini menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan keumuman sholat. ya. Sebenarnya ini Syarah al Maram, Syarah al Maram yang terbaik bagi saya yang alhamdulillah sudah digunakan oleh saya pribadi untuk mengajar di mana-mana. Kalau misalnya di antara antum ada yang mampu membaca kitab Arab itu dan ingin mempelajari bulughul maram lebih detail atau mungkin di sini ada yang mengajar bulu-bulu marom misalnya itu belilah kita Minhatul Alam 10 jilid. Kecil 10 jilid. Harganya 1,6 juta. 10 jilid atau 11 jilid, 11-nya itu apa? daftar isi. 10 jilid Syarah Bulughul Maram. Itu paling lengkap itu dibandingkan subuh salam itu agak kalau misalnya pernah mendengar subuh salam itu agak rumit agak rumit dan kayak terasa ngacak-ngacak tapi kalau misalnya bulughul maram eh, eh minhatul alam itu sistematis lebih detail dan kalau bagi saya lebih lengkap dibandingkan misalnya Taudihul Akam kalau antum yang tahu Taudihul Akam itu bagus karya Abdul Wahab basam tapi Minhatul Alam bagi saya jauh lebih bagus karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan ini beda dengan Saleh bin Saleh Al-Fauzan beda. Tetapi satu keluarga. Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, hafizahullah, masih hidup orangnya alhamdulillah. Taib salat sekarang sebagai yang kedua. Salat fil lughah Ad-du'a bil khair. Salat secara bahasa adalah mendoakan dengan kebaikan. Itu salat. Jadi masih secara bahasa dimutlakan pada doa. Salat itu doa. Dan kita tahu bahwa saya dalam salat itu tidak lepas dari yang mana doa. Doa itu kan artinya menyeru ya kan? Dalam salat kita di setiap bagian itu menyeru. Allahu Akbar saja sudah menyeru Allah, ya kan? Sudah berdoa. Kemudian doa istiftah, doa istiftah, istiftah atau istiftah itu juga doa. Kemudian Alhamdulillahirobbilalamin. Itu juga doa nantinya. Ihdinas siratal mustaqim ya kan? Kemudian Allahu akbar lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian dan seterusnya. Itu doa isinya. Ya, kemudian dalam syariat Salat adalah ibadatun Zatu aqwalin wa fa'alin ma'lumah Muftatihah bil Bittakbir Muftatimah bitaslim Sholat adalah suatu ibadah yang memiliki perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diketahui. Suatu ibadah yang memiliki perkataan atau lafal-lafal atau perbuatan-perbuatan yang diketahui muftatihatun bitakbir. Tadi setelah ibadah yang memiliki perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimaklumi diketahui diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Awalnya apa takbir kan? Takbiratul ihram. Takbir berarti Allahu Akbar. Ihram itu mengharamkan segala hal selain dari rukun amalan tersebut. Makanya kita nggak boleh ngapa-ngapain selain, selain, sholat di dalamnya. Nggak boleh sambil lari, nggak boleh sambil main dan sebagainya. Kemudian diawali dengan takbir tadi, kemudian diakhiri dengan taslim. Taslim artinya apa? Salam yusallimu artinya mengucapkan salam. Doa yang salah satu doa terbaik bagi bagi orang Islam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan? Itu doa terbaik bagi orang Muslim bagi bagi saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah saya bahas kalau nggak salah. Ya. Kalau nggak salah. Nah, kapankah sholat itu diwajibkan? Sholat wajib itu diwajibkan di malam Isra Mi'raj. Ya, pada saat itu. Di malam Isra Mi'raj yang diyakini oleh mayoritas orang itu di bulan ini 27 Rajab sekarang tanggal berapa? 26 oh, berarti malam Hah? malam tadi berarti iya dong 27 Rajab sebagian sebagian orang ya kan sekarang sekarang tanggal 27 Rajab sekarang berarti kita sama aja sudah memperingati Isra Mi'rajnya. Nah, uh, difardukan sholat tersebut itu sebelum hijrah ke Madinah sekitar tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah. Eh, sebenarnya ada khilaf ya dalam masalah ini, tapi yang lebih masyhur, yang lebih masyhur di kalangan ulama adalah tiga tahun sebelum sebelum hijrah ke Madinah. Sholat itu di kepentingan sholat itu bisa kita, kita ketahui dari awalnya Allah mensyaratkan berapa kali 50 kemudian diringankan jadi 5 dan awalnya difardukan 50 sholat sampai kemudian ditawar menjadi 5 karena akan memberatkan bagi umat Islam di satu hari satu malam Nah, solat itu asalnya dua rakaat dua rakaat, kecuali maghrib. Asalnya solat itu dua rakaat dua rakaat dalam artian subuh dua rakaat, zuhur dua rakaat, eh, asar dua rakaat, maghrib tiga dan isya itu dua rakaat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dari hadis Aisyah radhiyallahu an dari hadis Aisyah radhiyallahu anha أولمت الصلاة ركعتين ركعتين المغرب biar biar dengar kalau, kalau orang lagi kajian biar rasain kalian telepon rakaataini rakaataini ila maghrib furidat thalathan li'annaha witr Salat asalnya diwajibkan dua rakaat, dua rakaat kecuali maghrib. Maghrib tiga rakaat karena dia adalah witr. Dan kata para ulama atau di di hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Salatul maghribi witrun nahar Salat maghrib itu adalah witirnya nahar Witirnya siang Kalau witirnya malam itu yang kita ketahui Lain lagi witirnya nahar Siang adalah salat maghrib Fa'autiru salat al-lail Maka witirlah kalian dengan witir salat malam Jadi awalnya Salat zuhur itu dua Asar itu dua Dan isya itu adalah dua Nah, kemudian ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka mulailah ditambahkan dari asalnya dua ditambahkan dua untuk sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Nah itu untuk apa? Untuk yang mukim, untuk yang bermukim seperti antum di Bandung. Kalau untuk anak misalnya, ya itu anak tidak. Safar berarti tetap pada dua sebagai kosor. Tetapi bukan berarti tidak boleh bagi anak untuk melakukan empat. Nah ini ada orang yang masalah kosor sholat dan sebagainya. Kalau dalam satu riwayat Imam Ahmad mewajibkan untuk mengambil rukhsah. Berarti nggak boleh kecuali kosor bagi musafir. Namun yang ini kurang tepat. Kalau anak pribadi lebih menganggap eh, empat rakaat lebih baik daripada di kosor. Namun tidak masalah jika dikosong Jadi seperti itu sejarahnya Fajar, sholat subuh tetap pada dua rakaat. Kenapa? Karena sholat subuh itu memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan empat sholat lainnya. Sholat subuh itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk memperpanjang bacaan sehingga tidak memberat sehingga jika ditambah dua itu akan sangat memberatkan bagi makmum dan bagi orang yang sholat. Begitu. Jadi sholat subuh tetap pada dua rakaat. Namun sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya itu ditambahkan dua rakaat untuk orang yang mukim, untuk orang yang mukim. Baik itu tentang sholat. Sepertinya sebentar lagi azan ya. Saya langsung ini. Pertanyaan Allah meninggikan derajat yang merendah. <clears throat> Cara merendah pada Allah bagaimana? Cara merendah pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beribadah. Karena ibadah secara bahasa artinya al-khudu wa tazallul. Ibadah adalah merendah dan melemah. Jadi dengan cara ibadah. Jadi yang tidak beribadah itu berarti mustakbir, sombong, itu. Itu asalnya. Dengan cara ibadah. Cari ayat Barang siapa yang tidak berdoa kepadaku Maka dia adalah orang sombong Atau semacamnya Caranya seperti itu Doa di sini Maknanya adalah beribadah Silakan antum berisiat sendiri Cari di ayat Al-Quran Hal yang seperti ini ada Itu pertama Apa perbedaannya dengan rendah diri Nah merendah di hadapan Allah itu adalah dengan beribadah Dengan khusyuk dan tadalul Dengan keikhlasan dan itibar. Keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Ikhlas itu didefinisikan yang seperti yang pertemuan pertama bahwasanya ikhlas itu mengenyahkan pandangan siapapun dari makhluk. Mengenyahkan pandangan siapapun dari makhluk. Itu ikhlas. Dan juga ada definisi lain. Nah, kemudian itiba. Seseorang yang misalnya uh, ah, memberakarsai perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya menambah-nambah atau mengurangi dengan tidak dengan kadar syariat yang paten itu sebenarnya termasuk dalam golongan mustakbir dalam golongan sombong yaitu seolah merasa dia itu sudah mensyariatkan dan menandingi syariat Allah dan Rasulnya nah itu e, cara merendah yang paling komplit ikhlas dan itibar dalam seluruh ibadah tanpa kecuali Usahakan. Jadi merendah pada Allah itu dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Dan salah satu wasilah terbesar untuk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berdoa dan berzikir itu. Banyak berdoa dan dan berzikir. Bukan termasuk misalnya kalau misalnya baca buku, banyak baca buku misalnya, itu memang menimba ilmu, namun dibandingkan dengan zikir dan penghayatan, itu zikir bisa lebih manjur daripada sekadar membaca kitab, sekadar membaca menelaah buku-buku dan sebagainya. Maka dengan cara berzikir banyak. Adapun perbedaannya dengan rendah diri, rendah diri itu ada dua. Merendah diri di hadapan Allah itu wajib, merendah diri di hadapan manusia itu juga terbagi menjadi dua. Jika di hadapan orang kafir maka tidak boleh. Ya. Jika di hadapan orang muslim boleh atau tidak? Tetap tidak boleh juga. Karena merendah diri itu artinya menghinakan diri di hadapan mereka dan itu tidak tidak layak bagi seorang muslim. Baik di depan muslim apalagi di depan orang kafir. Kalau di depan muslim kau merendah diri itu dengan cara misalnya menceritakan kesalahan-kesalahan dirinya sendiri yang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Itu berarti mujahir namanya, orang yang menjaharkan kesalahan dan kemaksiatan sendiri itu nggak boleh. Itu merendah diri dalam artinya menghinakan diri. Kalau misalnya merendah hati, nah itu itu layak, wajib bahkan. Rendah hati itu berarti dia tidak menganggap dirinya itu di atas orang lain dari segi kebaikan. Jika dia bertemu dengan orang yang uh, lebih tua darinya, uh, jika ia bertemu dengan orang yang lebih muda darinya, maka dia akan mengatakan saya lebih banyak dosanya mungkin daripada dia sehingga saya harus lebih sering introspeksi diri daripada anak muda itu kalau dia bertemu dengan orang yang lebih tua darinya saya lebih sedikit pahalanya dibanding dia mungkin dia lebih banyak pahala dibanding saya sehingga saya harus terpacu untuk bisa lebih banyak lagi mendapatkan pahala begitu itu cara rendah hati yang baik ya Bukan rendah diri itu. Kalau rendah diri itu menghinakan diri artinya. Wallahu alam. Kalau menghinakan diri di hadapan Allah itu malah bagus. Semisal ya, Tirok mengakui kesalahan-kesalahan ketika berdoa, saya telah begini ya Allah, tolong ampuni saya. Itu malah bagus, malah justru harus itu.